Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.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 A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan uh, sebentar lagi insyaallah membahas uh, dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi. Dan kita melanjutkan ya tamrin yang keempat dari pembahasan la huruf la ada yang la an dan la an Dan pada pada pekan yang lalu E, tugasnya atau perintahnya adalah menyebutkan polanya atau wazan ya. Wazan dari e, masing-masing uh, katanya dan juga menterjemahkan ya. Di tamrin yang keempat ini e, adalah sebenarnya adalah merupakan dari asalnya satu kata yaitu nasoro. Nasoro suru, nasron, nasirun mansurun, unsur latansur, mansurun mansurun minsurun nusiro suru. Dari kata nasoro hanya dirinci ya secara acak eh, dari kata nasara ini ada yang fil madi, ada yang fil mudore, ada yang fil amar, ada yang fil nahi dan seterusnya. Ya. Baik. E, eh, Insya Allah masih ingat ya dari ingat dari pekan yang kemarin apa apa yang sudah dijawab. Tafadolahi nomor satu itu dari satu katanya di tamrin yang keempat itu adalah nasor tuka. Nasor tuka. Ya jadi di sini sebentar anda sampaikan dulu Eh, perbedaannya lagi adalah walaupun itu adalah dari satu kata nasoro tetapi di sini ada e, tambahan e, apa domir-domir yang e, menjadi dalam keadaan nasob gitu ya, dalam keadaan marful bih ya jadi tambahan kalau yang sebelumnya itu masih tidak ada tambahan domir yang mutasil ya domir yang mutasil ini domir yang berada di belakang kata kerja Adapun di, di tamrin yang keempat ini <clears throat> di dia ada tambahan eh, domir mutasil ya. ya domir yang bersambung dengan kata kerja gitu ya nah di sini makanya ketika disebutkan nasor tuka maka yang kita ambil adalah dari nasortunya situ ya kaknya jangan di jangan di ini ya jangan menjadi uh, apa namanya jangan di, terlalu dipusingkan atau jangan menjadi pengaruh buat kita tapi yang kita ambil adalah sigohnya adalah dari dari nasortunya itu Hmm. Berarti kalau nasor tuh fil apa namanya? Fil madi ya. Fil madi yang mak maklum. Fil madi yang maklum ya. Jadi ini fil madi yang maklum e, eh, nasor tuh. Gitu ya. Artinya apa? Kalau dengan artinya maka kita sebutkan dengan kaknya di situ. Ya, kalau kak dia bukan bukan ini ya, bukan artinya bukan fiil. Dia se sebagai domir kan, dia domir kata kata ganti dan e, bersambung dengan fiil. Dan kalau domir bersama dengan fiil itu domirnya dalam keadaan maf'ul, dalam keadaan objek, dalam keadaan e, apa namanya yang menjadi objek, yang menjadi penderita gitu. Maka tuka terjemahnya apa? Iya betul. Iya. Nah begitu ya. Jadi tuka saya atau aku ya baik itu laki-laki ataupun perempuan telah menolong kamu satu orang laki-laki. Nah itu ya. Jadi Nasartu intinya adalah fi'il madi maklum. Itu wazannya fi'il madi maklum atau sigohnya. Kalau terjemahannya adalah secara lengkap aku telah menolongmu satu orang laki-laki. Nah. Kata berikutnya unsuri ini apa nih? Eh, uh, sigohnya apa nih? Wazannya? Ya fi'il amar betul. Fi'il amar ya. Ber Kan nasortu. Hmm, kalau misalnya kami nasorna. Hah? Oh iya. Di situ jangan ter iya jangan nasoro itu nun yang, di awalnya itu dia bukan nahnu ya. Nah, kan ini asalnya dari nasoro gitu. Ini fi'il mandinya nasoro. Nah, nasoro kalau kita tasrid nasoro nasoro nasoru ya. Nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortuk. Nah, gitu. muncul Fi'il madhi nah, berikutnya adalah nasar, nasar nasar tuh. Nah, di sini aku telah menolong, aku telah menolong. Ketika bersambung dengan uh, apa namanya? domir anta, nasar tuka Aku telah menolongmu gitu kan. Nah, di sini bukan huruf mudharaah ini. Nah, ini bukan bukan huruf mudharaah. Ya. Kalau fi'il madhi itu ciri-cirinya adalah <coughs> ada di sini apa namanya? huruf-huruf yang ber, yang berubahnya di belakang di belakangnya itu yang berubah yang menunjukkan fa'il gitu ya, yang menunjukkan fa'il pelaku berikutnya hi unsuri ini filamer ya betul tadi ya filamer terjemahnya Iya. Artinya tolonglah kepada saya, tolonglah saya. Tetapi yang di e, jangan lupa terkandung di dalamnya tolonglah satu orang perempuan gitu ya. Unsuri, tolonglah olehmu satu orang perempuan e, kepada saya atau secara singkat tolonglah saya. Tolonglah olehmu saya kan gitu ya. Nah, ini unsur ini adalah fi'il amr. latan surhum apa ini ahi? Fi fi'il apa? E, ciri-cirinya fi'il nafi di situ huruf akhir dari fi'il madinya itu tidak sukun. Sedangkan di sini sukun, latan sur asalnya, iya. Jadi filnahi, filnahi. Ini filnahi jelas ya. Nah, jangan e, terkecoh atau jangan bingung dengan domir hum. Hum di sini adalah domir mutasil. Nah, tetapi diterjemahkannya ini perlu. Adapun untuk wazan jangan dilihat di situ, tapi lihat di filnya. Adapun kalau terjemahnya apa? Latan surhum. Kalau filnahi berarti bermakna larangan kan? Nah, artinya apa? Ah, uh, sebutkan dulu ininya, apa namanya uh, terjemahan dari larangan itu apa artinya? Uh, uh, ja, jangan ya itu ya, janganlah. Uh -uh. Kalau untuk perlu diingatkan kembali, kalau fi'il nahi itu Uh, kata ganti yang dibahasnya itu khusus yang mukhotob, yang yang diajak bicara. Jadi bukan ya jadi bukan apa namanya mereka atau dia, tetapi jangan kamu. Iya, <coughs> karena yang namanya mukhatab itu eh, kalau enggak kamu, kalian dua orang, kalian tiga orang. Nah di sini latan surhum ini domirnya adalah anta di sini. Jadi jangan kamu satu orang laki-laki menolong mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Ya. Eh, apa namanya ringkasnya kalau diringkas, jang, kamu jangan menolong mereka. Eh, jangan kamu menolong mereka janganlah kamu menolong mereka. Itu ringkasnya seperti itu ya. Rincinya tadi janganlah atau jangan kamu satu orang laki-laki menolong mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Hmm. Jadi jangan diartikan janganlah jangan dia ya. Ah, karena kalau dia itu bermakna goib. Bermakna maknanya domirnya berarti dia goib. Sedangkan di sini e, eh, muhotob. Uh Jangan kamu satu orang laki-laki menolong mereka, ya, tiga orang laki-laki atau lebih. Di sini kemudian apa nih? Ansuruka. Ansuruka. Ah. Iya, ini film apa? Film modern ya, betul maklum ya. Film modern maklum ansuruka. Terjemahannya? Iya, betul. Saya sedang menolong kamu, satu orang laki-laki. Saya akan atau sedang menolong kamu, betul. Nasarani. Nah, di sini tidak bersambung dengan domir mutasil ya. Oh, ada bersambung, bersambung tetap ya. Nasarani. Nah, apa artinya? Firman maklum. Iya, mereka dua orang laki-laki telah menolong saya. Iya. Afwan, jadi ini di, tadi situ adalah eh, apa namanya? domir mutasil ya. Domir mutasil yakni anak. Nah, itu kalau e, ciri-cirinya fi'il madi ketika bersambung dengan domir mutasil ana dia e, apa namanya ada berbunyi ini gitu ya. Nasarani, Nasarani, Nasarani, Nasarani, Nasaruni, nah gitu. Ini yang bermakna saya di sini. Ini apa namanya kandungan domirnya adalah ana. Ini dan ini khusus untuk yang fi'il ya kata kerja. Maka kalau untuk domir bersambung dengan domir eh, saya adalah ni dia. Baik, jadi Nasrani mereka dua orang laki-laki telah menolong saya. Terus e, berikutnya adalah tansurinaha tansurinaha. Nah, fil apa ini? Antum? Ya betul, Film mudhari ma maklum betul. Artinya apa? Tansurina. hanya itu adalah dengan mutasil Hanya dengan mutasil maka kita melihat di film mudoreknya adalah yang tansurina tansurinanya itu yang artinya apa? berarti kalau kita e, dari kata berapa? Hmm. Hmm. E, di sini kita lihat uh, apa namanya di bawah tulis yang di situ tan ya tan ya. itu bunyinya tan suri awalnya gini ya tan surina. Kemudian ada tambahan uh, apa namanya hak gitu ya. Nah, kira-kira tansurina ini uh, domirnya kepada siapa nih? Domir, terkandungan domirnya apa? Ya anti. Ya, jadi berarti bukan bukan apa tuh? Tadi tadi kayaknya menerjemahkannya bukan anti ya. Nah, jadi adalah apa? Kamu ini film dore, film dore. Kamu sedang Iya. Nah, jadi tansurina kamu satu orang perempuan karena dia anti sih kandungannya ya. Kamu satu orang perempuan sedang atau akan menolongnya satu orang perempuan. Ini kalau kita runut dari misalkan yang domir anta ya tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina. Nah, kan itu ya. Tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna. Nah, gitu ya. Jadi di sini uh, tansurina adalah kamu satu orang perempuan sedang atau akan menolongnya satu orang perempuan. <coughs> Kembali ke antum ahi e, eh, nasor tahum. Nah ini apa sigohnya? Filmadi betul, Filmadi maklum. Hmm. Nasor ta kemudian ada domir mutasil hum. Maka yang kita lihat menerjemahkan awalnya adalah nasor ta dulu. Nah, silakan apa artinya? Kamu. Hmm -hmm. hmm -hmm. mereka. Ya. Iya betul ya. Kamu, Anda ya eh, apa namanya? satu orang laki-laki ya. Telah menolong mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Jina sorta ini adalah bagiannya anta. Betul sekali. surna hunna. Nah, surna hunna. Fil apa di sini? Sigohnya. Fil nahi, iya. Hmm? Iya. Betul, ya. Jadi di sini adalah fiil nahi, ya. Kalau misalkan kita menjawabnya fiil nafi bisa tidak? <coughs> ya. Tidak bisa ya. Ya. Kenapa? Nah, uh, pembahasan fiil nafi kalau dilihat lebih detail lagi sebenarnya, kalau untuk yang domir antuna di sini memang ada dua kemungkinan sebenarnya. Karena fi'il nafinya juga bunyinya seperti ini. Hmm. Karena dia mabni masalahnya. Jadi kalau kita lihat dari fi'il nafi itu, dia kan tidak menjazmkan ya. E, ciri-cirinya adalah mala tajzimu al mudore, tidak menjazmkan fi'il mudore, Dan dia itu semuanya bisa. Semua domir itu bisa dari mulai huwa sampai nahnu itu dia uh, apa namanya? bisa masukinya dan bermakna tidak gitu kan tidak jadi misalkan kalau kita runut dari fiil yang nasoro yang suruh gitu ya layan suruh layan suroni layan suruna bermakna dia tidak menolong kemudian la tun la latan suruh latan suroni la yang surna nah, gitu itu fiil nafi jadi tidak menjazumkan dan dia bisa masuk dari semua domir kemudian apa namanya latan suru, latan suroni, latan suruna. Kemudian latan surina, latan suroni, latan surna. Nah di situ. Berarti kalau misalkan kita e, menjawab ini bisa fi'il nahi atau fi'il nafi boleh. besar E, eh, kan kalau kalau kita terjemahkan juga masih masih e, bisa diterima. Kalau kita terjemahkan yang fi'il nahi misalnya ya, latan surnahuna artinya apa? Jangan kalian tiga orang tiga orang perempuan atau lebih menolong mereka tiga orang perempuan atau lebih itu kalau yang filnahi kalau filnahi eh kalau filnafi yang satunya artinya apa tidak nah, jadi kali eh, kalian tiga orang perempuan atau lebih tidak menolong mereka tiga orang perempuan atau lebih hanya perbedaan di arti saja karena di sini tidak kelihatan untuk yang domir Antuna itu tidak ada kelihatan eh, jazm atau tidak <coughs> berbeda kalau misalkan ada jazmnya seperti misalkan yang sebelumnya itu latan surhum, Nah, itu ada jazmnya ini udah pasti fil nahi, Adapun yang la tansurnahunna di sini uh, bisa dua-duanya, bisa fil bisa fil nafi. Gitu. Tinggal menerjemahkannya dibedain. Kalau misalnya kan fil janganlah kalian tiga orang perempuan atau lebih menolong mereka, tiga orang perempuan atau lebih. Kalau kita yang ingin masukkan fil kalian tiga orang perempuan atau lebih tidak menolong mereka tiga orang perempuan atau lebih itu walau alam ya jadi seperti itu yang enam karena memang kalau untuk fil antuna kalau untuk domir antuna itu dia uh, tidak kelihatan ininya uh, apa namanya sukunya ya kenapa ada apa iya jazmnya itu tidak kelihatan karena tergantung tergantung kalimatnya kalau di sini tidak di, tidak di, tidak dirinci jadi bisa dua-duanya dijawab bisa dua-duanya dijawab karena intinya kalau fil nafi adalah mala tajzimu al mudore. Ada punya fil nahi ma tajzimul mudore menjazmkan ya. Taib. Uh, kemudian yang kata berikutnya unsuruhum. Unsuruhum. Ini sigohnya apa di sini? Firman dimajul? Bukan. <laughs> Unsur. Di sini ada ada apa namanya sebenarnya uh, apa namanya ada ciri-cirinya itu ya, ya Bukan. Bukan film dore ini. Iya, film amr ini. Ah, ah <laughs> iya. Kan kalau kenapa kita katakan film amr karena e, pertama eh, kita mengucapkannya itu adalah e, berbunyi un gitu, ada un. Kalau misalkan e, apa namanya film mudore itu an. E, yang yang bermakna saya itu an suruh gitu ya. Kemudian kalau misalkan film Adi nggak mungkin. Ya. Enggak mungkin. <clears throat> yang mana? Iya. Oh yang bawahnya itu unsoru itu. Ah. Oh <laughs> iya iya iya iya masih bisa ada kemungkinan ya. Iya betul. Tapi kalau apa namanya? Uh, uh, ini memang kalau uh, artinya kita ini bisa eh, kita ingin menebak ini kok fil amar kenapa gitu ya kenapa itu adalah apa uh, kalau kita mendekatkan ke apa namanya ke wazan bahwasanya fil amar itu uh, apa namanya dibaca dengan uful gitu kan ya uful uh, dari uful itu uh, nasoro suru unsur gitu kan ya nasoro suru unsur nah di sini E, wazan berbunyi unsuru ini lebih dekat ke fil amr. Adapun wawunya waw ya di sini yang muncul ada waw di sini ini menunjukkan apa? Jamak. Nah, jadi kalian unsur unsuro unsuru nah gitu. Uh, dari situ ya. <coughs> jadi kenapa? Iya, ciri-cirinya lagi kalau kita lihat kalau tulis ya. Bahasa kalau fi'il amr itu alifnya itu tidak tidak hamzah dalam lafaz ini tetapi hamzah wasal. Ya. Di sini ya. Uh, di sininya nggak ada nggak ada lambang hamzahnya. Ya, ini ini dari sini dari fil fil amr unsur. Kalau misalkan yang di bawahnya itu ada unsur, ini hamzahnya seperti di sini. Uh, hamzahnya qat'i ini uh, apa namanya? Bedanya apa di sini? Bedanya adalah kalau di sini yang hamzahnya wasal, ini hamzahnya qat'i. Nah, gitu ya, unsur. Kalau e, di sini kalau misalnya dibaca unsur ini menunjukkan apa di sini majul di sini kan ufalu ya ufalu untuk dari anak ufalu ya film film film mudore majul di sini, film mudore majul ada punya di sini unsur e, kita lihat dari alifnya itu adalah wasol kemudian wajahnya uful maka ini fil amr lebih dekat ke fil amr kalau ada wau di sini ini menunjukkan adalah apa jama ya unsuru domir atum kalau uh, fiil uh, fiil kemudian ber, uh, fiil fiil atau fiil yang berwarna jama uh, kalau domir jama kemudian bertemu dengan domir mutasil alifnya itu hapus alifnya nah, alifnya itu dihapus ya alifnya itu uh, tidak ada jadinya unsuruhum unsuru unsuruhum nah di sini kan uh, fiilnya adalah unsuruhum Artinya ini wazannya fil amr. Hmm. Artinya apa? Iya. Iya. nah. tolonglah ya, eh, tiga, uh, tolonglah mereka singkatnya ya, atau tolonglah kalian tiga orang laki-laki atau lebih kepada mereka, ya gitu ya. Jadi unsuru itu domirnya antum, kandungan domirnya adalah antum, unsuruhum fi'il amr. Baik, berikutnya adalah nasorotni. Nasorotni. Hmm. Fi'il madi, ya betul maklum. Betul, fi'il madi maklum. Artinya Betul. nih adalah dia satu orang perempuan telah menolong saya atau salah, telah menolongku ya nasorat nasoro nasoro nasoru nasorot nah gitu ya Berikutnya nan surukum. Nah, awas hati-hati di sini ada huruf mudharaah. Nan surukum berarti apa ini? Fil mudhari ma'lum ya, fil mudhari ma'lum. Artinya Betul. Kami sedang atau akan menolong kalian ya. Kami dua orang perempuan atau dua orang laki-laki ataupun lebih. Dua orang laki-laki ataupun ataupun perempuan atau lebih. Nan surukum. tun soruna. Tun Soruna Di sini tidak bersambung dengan domir karena kalau yang majhul nggak mungkin bersambung dengan domir. Nah, berarti apa ini? Soruna fil mudore yang majhul ya. Majhul baik fil madi maupun yang fil mudore dia tidak akan bisa bertemu dengan domir mutasil selamanya tidak bisa. Uh-uh, tidak bisa karena yang namanya majhul itu dia sendiri dalam keadaan maf'ul dia sendiri iya. Dalam keadaan, dalam keadaan dia maf'ul. Kalau yang malum bisa sangat mungkin bersambung dengan domir mutasil. Kalau domir majul, domir yang uh, apa apa namanya yang majul, mudore ataupun yang madi majul, dia tidak bisa bersambung dengan domir mutasil. Terjemahnya apa? tun soruna <clears throat> tun soruna Hmm. Mad Ya, kalau maksud itu ciri-cirinya adalah terjemahnya di. Ah, ka, ah. iya ditolong. Jadi kalian tiga orang laki-laki atau lebih akan atau sedang atau akan ditolong. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi selalu artinya itu pasif di gitu ya. Nah, jadi yang nolong siapa? Orang lain. Tidak disebutkan pelakunya, tapi kaliannya itu adalah sebagai maf'ul sebenarnya menempati posisi fa'il. Maka dikatakan naif fa'il kan gitu ya. Jadi dia majhul itu tidak diketahui pelakunya. Nah, berikutnya ini ada ada juga kesamaan antum mahi unsoru. Kalau unsoru berarti fiil fiil, fiil mudhari juga yang majhul betul. Artinya Ah, kalau fiil majhul di ciri-cirinya di, bukan me, iya. Kalau me itu berarti uh, aktif, hmm, berarti dia maklum, menolong sama ditolong kan beda. Kalau menolong aktif, kalau ditolong pasif. Nah, itu yang namanya majhul itu pasif ditolong, saya akan ditolong, saya sedang atau akan ditolong. Ya. Kemudian file berikutnya nihima, tansuro nihima. Apa artinya? Apa maksudnya? Ya, ya fi'il mudare mak maklum artinya Ini ada tiga. Iya. Uh Mm -hmm. Hmm. Nah itu betul. Jadi terjemahannya itu banyak sekali ya. Karena di sini tidak ditakjid, tidak dibatasi siapa uh, eh, lak, apa jenis kelaminnya, maka sebutkan saja semuanya. Ya, tansuronihima itu adalah mereka dua orang perempuan atau kalian dua orang laki-laki atau kalian dua orang perempuan sedang atau akan menolong mereka berdua laki-laki atau perempuan kan gitu jadi kalau berdomir yang hima atau atau atau yang fiilnya tansuroni tansuron itu bisa ketiga bisa bisa kembali bisa menunjukkan ketiga domir gitu ya bisa huma bisa antuma laki-laki bisa antuma perempuan humanya huma yang perempuan yang muanas goibah gitu ya yang apa namanya muanas goib goib goibah yang itu ya, gitu ya. Ah, adapun yang domain mutasil hima juga itu kalau tidak takhid, tidak dibatasi siapa yang dimaksud ya bisa laki-laki bisa perempuan. Nah, jadi artinya tadi banyak. Mereka dua orang perempuan atau kalian dua orang laki-laki atau perempuan sedang atau akan nolong mereka berdua laki-laki atau perempuan. Betul sekali jawabannya Asanta. Ah, barakallahu fiik. Berikutnya yansurnahum. Yansurnahum apa artinya? Apa wazannya apa ini? Fil mudhari yang ma Maklum, ya. Terjemahnya apa? Yansurnahum. Hmm? Nah, bukan laki-laki. Nah, yansurna uh, di situ kita berarti wajahnya yafulna. Perempuan, betul. Jadi ini wajahnya hunna di sini. Atau maksudnya domir yang terkandung di dalamnya adalah hunna. Mereka tiga orang perempuan atau lebih sedang atau akan menolong ya menolong mereka tiga orang laki-laki betul jadi hunna di sini yang surna hunna yang surna yang surnahum berikutnya hi nasarukum iya filmadi betul filmadi maklum hmm -mm. Mm -mm. Iya, ya, jadi sama-sama lakinya semua ya. Nasorukum mereka, tiga orang laki-laki atau lebih telah menolong kalian, tiga orang laki-laki atau lebih. Bahasa ringkasnya, mereka telah menolong kalian kan gitu ya. Berikutnya hi nasor nakunna <coughs> nasor nakunna Betul, firman dimaklum. Mm -hmm. Betul. oh Hmm. Iya. Iya, tiga orang Roma atau lebih. Ini sebenarnya apa namanya e, kebalikan dari nasorukum ya. Nasorukum itu adalah hum ke antum. Kalau nasorna kunna adalah hunna ke antunna kan gitu ya. Hmm, jadi ini sebenarnya apa namanya kebalikan ya. Kalau ini laki-laki ini perempuannya. Kalau laki-lakinya nasorukum, kalau perempuannya nasorna kunna kan gitu. Iya, jadi mereka nasornanya kan hunna ya mereka tiga orang perempuan atau lebih telah menolong kalian tiga orang laki, tiga orang perempuan atau lebih. Sama-sama perempuannya kan gitu ya. Berikutnya hi lian surhum. Nah, di sini apa nih? Hati-hati. Wazannya apa? Amrul ghaib asan bagus. Amrul ghaib adalah terjadi pada khusus fi'il mudore khusus pada fi'il mudore dan e, pembahasannya atau ruang pembahasannya adalah di domir-domir khusus yang ghaib yang gaib atau yang gaibah. Jadi anak huma huwa huma hum hiya huma hunna. Nah, lian surhum ini adalah fi'il mudore atau amrul gaib artinya sekarang. Kalau amrul gaib itu eh, kalau di fi'il yang mukhatabnya fi'il amr kan gitu ya. Artinya adalah suruhlah atau hendaknya eh, apa namanya hendaknya atau suruhlah betul Betul? Uh. Iya betul, menolong. I iya. Iya, jadi hendaklah atau suruhlah dia satu orang laki-laki menolong mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Lian suruhum hendaklah dia satu orang laki-laki ya menolong mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Jadi hendaklah atau suruhlah menolong. Baik, unsurani. Nah, di sini apa nih? Wazannya apa? Unsurani. Asanta fi'il amr artinya. Hati-hati di situ kandungan domirnya. ah, ah. unsura, betul? Ah, begitu asanta. Iya. Artinya menolonglah saya, betul. Unsurani, tolonglah oleh kalian dua orang laki-laki atau dua orang laki-laki atau perempuan kepada saya. Ya, unsuroni tolonglah kalian berdua kepada saya intinya gitu ya. Tolonglah saya. Yang diajak bicaranya dua orang. Ya bisa laki-laki bisa perempuan. Dan sayanya juga bisa laki-laki bisa perempuan juga gitu ya karena e, bisa ada dua kemungkinan. unsur nani unsur nani apa apa wajahnya? filamertul hmm? Betul sekali kali tolonglah kalian tiga orang perempuan atau lebih kepada saya laki-laki ataupun perempuan satu orang. Berikutnya lian suruna. Nah, di sini hati-hati. Apa namanya? Amrul. Iya, fi, artinya amrul goib saja sebutkannya. Hmm. Karena kalau dikatakan <laughs> fil amr goib atau apa yang saya dengar ya, itu e, tidak mungkin namanya fil amr goib nggak mungkin. E, ber, ya amrul goib saja. Hmm. Karena amrul goib itu itu sudah pasti eh, apa namanya yang dipahami adalah fiil mudorek saja. Jadi ini adalah amrul gaib saja gitu ya. Lian suruna apa artinya? Di situ juga bersambung dengan domir mutasil nahnu. Lian suruna ya. Hmm? Hmm. Bukan kami. Hmm. Suruhlah mereka tiga orang laki-laki ataupun lebih menolong kami atau menolong kita laki-laki ataupun perempuan. Jadi betul. Lian suruna suruhlah mereka tiga orang laki-laki atau lebih menolong saya menolong kami atau atau kita. Nasorotana Iya. Ahsanta fil madi malum. <coughs> Iya, nasorota itu kalau dirunut dari nasorot nasorota nasorna ya nasorot nasorota nasorna maka ketika yang nasorota itu bersambung dengan domir mutasil nahnu ini seperti ini bunyinya nasorota nah mereka dua orang perempuan hanya dua orang saja gitu ya menolong telah menolong kami atau kita latan suru apa latan suruhunna apa ini wazannya latan suruhunna fil nahi asan ya betul apa ciri-cirinya fi'il nahi? Ada dia e, menjazmkan. Menjazmkan fi'il mudhari dan tanda jazmnya di sini adalah hal nun. Kalau dalam pembahasan Nahu itu hal nun. Nunnya dibuang. Nah, di sini ini pasti di sini adalah fi'il e, apa namanya? fi'il nahi, bukan fi'il nafi, tapi fi'il nahi. Kalau yang tadi di awal, di awal tadi itu yang latan surna surnahunna ini tidak ada ciri-ciri. Karena kalau kalau untuk yang domir antunanya itu adalah mabni masalahnya ya. Adapun di sini dia e, ya dia bisa ber apa berubah-ubah dan tanda irobnya adalah hazfun nun ya gitu ya membuang nun Latan tansuru hunna artinya apa betul kalau ini banyak ini latan tansuru ah. Ah, <laughs> iya, iya. Di sini kalau dafil nahi seperti yang uh, kita apa namanya sampaikan adalah cakupan domirnya khusus yang muhotob iya jadi bukan mereka tapi apa kalian nah, eh, di sini orangnya banyak domir antum kan janganlah kalian ah gitulah janganlah kalian tiga orang laki-laki atau lebih menolong mereka tiga orang perempuan atau lebih nah, gitu jadi latan suruhuna artinya jangan kalian menolong mereka kan gitu sih ringkasnya begitu tapi terkandung domirnya harus paham kita La berikutnya la tansurihim, la tansurihim. Fi'il apa? Nafi apa nahi? Nahi, ya betul. Apa cirinya nahi? Hazfun nun juga di sini. Ah, dia tanda jazmnya adalah membuang nun, membuang nun. Ya, betul. Jadi sini fi'il nahi, betul. Ah, artinya apa? Ah. Ah. Iya. Ada uh, apa namanya uh, perlu diluruskan adalah di di fiil latan surinya itu. Kalau kita lihat uh, bahwasanya uh, tansuri itu asalnya tansurina. Nah, tansurina itu uh, dominan terkandung bukan antunna. Tapi apa? Anti. Ah, uh, uh, anti. Ya. Kalau kita lihat kata kita, nah ini di sini ada nih. Ini asalnya dari tansuri ini dari sini. Nah, tansuri itu asal katanya tansurina. Nah. Kalau satu orang bukan kalian, kamu. Hmm, <laughs> iya kan? Kalau satu orang kan kamu. Iya, anti sih soalnya. Nah, jadi eh, kita eh, kalau misalkan untuk yang kalian bukan latan suri, tapi latan surna. Nah, latan surna itu itu adalah eh, yang mengandung domir antunna la dan surna. Nah ini baru. Kalau kita kalau menerjemahkan janganlah kalian menolong e, mereka mereka ini dari latan surna. Ini baru domirnya antunna. Tapi kalau latan surina, latan suri, latan surihim. Nah ini dari tansuri. Dari tansuri. Nah ciri daripada fi'il nahi itu adalah dia menjazmkan fi'il mudore. Ya. Tanda jazmnya adalah membuang nun. Membuang nun. Pada domir eh, pada fiil yang berdomir anti. Ya. Membuang nunnya itu di fiil-fiil apa saja sih ya? Disebutnya apa lo Pada fiil-fiil afal afalul komsa Nah, kalau di, di, di pelajaran nahnu itu eh nahu ya, itu di apa namanya? pada fiil-fiil yang disebut dengan komsa khamsah. Afalul khamsati. Fiil-fiil yang lima al-afal eh, al-afal al satu. Nah itu fil-filnya adalah eh, diantaranya adalah kalau misalkan dari nasoro ya adalah bunyinya adalah uh, tansuroni kemudian apa lagi tansuruna tansuruna kemudian apa lagi Oh ini bukan tan suroni ya, yang suroni. Yang suroni. Kemudian tan suroni. Tan suroni. Kemudian tan surina. Ada yang ada yang ini enggak? Jadi ini bukan bukan tan suruna nih. Yang, Nah. suroni, yang suruna. Kemudian tan suroni, kemudian tan suruna ya. Ya, tan suruna. Lalu tansurina. Nah ini akal khamsah. Yang suroni, yang suruna, tansuroni, tansuruna, tansurina. Hmm. Ini fiil bidang lima ini adalah uh, kalau misalkan pada fiil nahi dia membuang nun, nunnya dihapus, nah, membuang nun. Ketika fiil, fiil nahi ini nanti jadi bunyinya eh, Eh, terutama yang ini ya. Maksudnya maksudnya yang ini ya. Kalau ini sih ini kan bukan ini kan ah, nanti di amrul ghaib sini. Ini terutama di di 3 fiil ini. Tansuro, la tansuro, la tansuru, la tansuri. Nah gitu. Nah, ketika ada soal la tansurihim, ini dari fiil yang ini, dari domir anti, la tansuri. Nah, ini. La him Jadi di sini fiil nahi betul, Terjemahannya adalah jangan janganlah kamu satu orang perempuan menolong mereka tiga orang perempuan atau lebih mereka laki-laki tiga orang atau lebih kan gitu ya nah, itu itu intinya adalah e, tansurinya itu tansuri ya hmm. memang di sini untuk menebaknya itu agak agak agak agak sulit ya pelan-pelan e, tapi yang jelas ini adalah domirnya anti di sini, domirnya anti. Iya, jadi memang emang ini. <laughs> Iya. kalau kalau ya, kalau misalkan nggak inget dari ini emang sulit. Ya memang di sini mau nggak mau karena di sini e, tidak disebutkan secara detail hanya dari kita gitu ya. Ada istilah afal khomsa kemudian e, tanda jazmnya menghapus nun itu emang mau nggak mau disampaikan. Kalau nggak disampaikan sulit pengen ngomongnya apa gitu. Ya karena emang ini langkahnya dari sini langkah-langkahnya itu. Bahwasanya ini eh, apa di, sebagaimana di awal disebutkan secara global saja kalau fil nahi itu adalah eh, apa namanya mata jizimul mudore apa-apa yang menjazamkan fil mudore kita tahunya cuman adalah lata shrob aja sudah ketika ada soal kok langsung langsung larinya ke ada yang ke domir anti ada yang domir ke antu antum ada yang ke domir antuma ya atau atau antuma atau huma kan gitu ya nanti kalau dirinci lagi eh, yang suro yang suroni itu kandungan domirnya ke siapa? ini yang suroni ini adalah ke ke huma huma yang laki-laki huma yang khusus laki-laki kalau yang suruna ini apa hum nah, ini adalah domirnya uh, yang terkandung adalah hum nah kalau yang tansuroni ini ada tiga ada tiga bisa uh, bisa uh, huma untuk perempuan bisa antuma bisa antuma juga antuma yang laki-laki bisa perempuan kalau tamsuruna ini apa? Antum, khusus antum. Untuk yang apa? Laki-laki, ya, laki-laki. <clears throat> Kalau yang tamsuruna ini khusus anti. Hmm, ini yang khusus an, anti ini perempuan. Nah, walaupun di sini filfilnya lima, tapi kandungan domirnya ada ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh orang. Yang suroni huma laki-laki, yang suruna hum laki-laki, tansuroni huma antuma antuma, tansuruna antum, tansurina anti. Jadi ada tujuh. E, tujuh domir dalam lima fiil-fiil yang lima. Nah ini e, apa namanya latihan empat cukup e, panjang waktunya. <laughs> ya nggak apa-apa karena emang sedikit-sedikit yang penting paham ya. Yang penting paham ya gitu ya. Adapun nanti insya pada pekan mendatang kita akan masuk ke pembahasan nun tauhid. Nun yang untuk mengokohkan, untuk yang menegaskan atau untuk yang e, menguatkan, me, menekankan tauhid gitu ya. Gimana? Yang keempat ini tansuruna. Oh, yang yang surna nggak masuk. Kalau yang yang yang tansurna atau yang surna untuk domir hunna atau antuna dia tidak masuk al akhlul khamsah. Tidak tidak masuk. Selebihnya nanti kita akan bincang-bincang kalau ada yang kurang jelas ya. Kalau di siaran ini mungkin barangkali waktunya yakni eh, apa namanya? banyak kekosongnya dan sebagainya atau jejaknya terlalu, terlalu lama gitu. Yang jelas kita cukupkan dulu ya pembahasan pembahasan sorof pada malam hari ini. Mudah-mudahan antum eh, apa namanya tetap dalam artian ha harus hafal kaidah-kaidahnya dan juga memang kalau di sorof ini eh, Artinya kita keterampilan dalam ini e, mengartikan kata-kata itu. Kalau di sini katanya e, apa namanya berbagai macam berbagai macam model, tapi kalau di sini nggak ada ya. Misalkan isi makan, isi mafu, isi fa'il. Ya belum, <laughs> ya belum disampaikan iya. Karena selama ini yang kita pelajari masih berupa fil-fil saja kan ya. Fil madi, ya kan ya. Fil madi maklum, fil madi majul. Fil mudore maklum, fil mudore majul. Kemudian fil amr, Kemudian apalagi amrul gaib. Kemudian fi'il naf, fi'il nahi dan fi'il nafi. Mana sih kok fi'il isim fa'ilnya nggak disebutkan, isim maf'ulnya disebutkan? Belum, belum sampaikan. <clears throat> Adapun yang fi'il isim fa'il, kemudian isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, itu nanti setelah ini. jadi ini masih kita berkutat di kata kerja. Gitu masih berkutat masih apa namanya e, mengarungi di pembahasan pembahasan fiil. Berikutnya saja nanti ketika masuk ke dalam nun taukid, ya, nun taukid itu bisa masuk pada fiil mudore, bisa masuk fiil amr. Juga bisa masuk pada fiil fiil apa? fiil fiil nahi. Fiil nahi gitu. Itu akan masuk di situ. Itu juga masih kita e, apa? membahas di di fiil. Setelah nun taukid baru di situ nanti pembahasannya isim fa'il. Maka di sini murojaahnya belum secara lengkap baru masih berkaitan dengan fiil. Apakah fi'il madi, fi'il mudore, fi'il amr, amrul ghaib, kemudian fi'il nahi, fi'il nafi dan fi'il madi mudore majulnya ya.